Penaklukan kota Mekah ya Penaklukan kota Mekah Jadi sekarang ini Mekah sudah ditaklukkan Dan Mekah sudah menjadi negara Islam Sama-sama dengan Madinah Madinah negara Islam dan Mekah pun juga negara Islam. Setelah penaklukan kota Mekah ini tidak ada lagi kewajiban hijrah. Kalau dulu wajib harus hijrah ke Madinah karena semua negeri-negeri kafir, hanya Madinah yang negeri Islam. Setelah penaklukan kota Mekah ini tidak ada lagi hijrah ke Madinah. La hijrata ba'dal fatah walakin jihadun waniyah. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Hijrah. Walaupun demikian, hijrah hijrah ke Madinah sudah tidak ada, tapi hukumnya hijrah tetap ada sampai hari kiamat. Jadi kita tidak boleh berada di negeri kafir yang kita tidak bisa mengamalkan Islam di sana. Harus hijrah di negeri kafir yang tidak bisa mengamalkan Islam yang kita khawatir akidah kita, keluarga kita harus hijrah. Dan yang berbahaya itu orang-orang yang mati di negeri kafir, yang mestinya dia wajib hijrah, dia tidak hijrah. Karena mereka nanti bakal sengsara matinya, mereka akan disiksa oleh para malaikat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzulimi anfusihim. Qalu aina ma kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya. Jadi mereka nanti ditanya oleh malaikat, "Kenapa kamu kok di sini negeri kafir? Kok tidak hijrah kamu? Bukankah bumi Allah itu luas?" Hijrah ya di negeri dari negeri kafir ke negeri Islam. Kalau seseorang tidak bisa mengamalkan Islam di negeri kafir itu, Tinggal di negeri kafir itu boleh dengan beberapa syarat. Syaratnya kita bisa mengamalkan Islam dengan baik. Kemudian kita tidak khawatir terpengaruh akidah kita. Kemudian juga kita tinggal di sana itu ada kepentingannya, ada keperluannya, ada kepentingan. Demikian pula safar pergi ke negeri kafir itu juga ada syarat-syaratnya. Kita bisa mengamalkan Islam, kita bisa yakin tidak terpengaruh mereka. Kemudian juga kalau hanya sekedar kerja saja, kerja di negeri kafir, cari nafkah saja, ini para ulama mengatakan tidak boleh. Murni kerja cari uang tidak boleh. Kenapa? Karena negeri kafir, kita bantu mereka, kita menguatkan mereka, kita menjadikan mereka banyak sekedar kerja. Kecuali kalau disamai kerja sekalian dakwah. Tidak apa-apa. Dan kita punya ilmu yang cukup dan kita tidak khawatir terpengaruh oleh mereka. Karena berapa banyak orang-orang yang pergi ke negeri kafir setelah pulang otaknya tercuci. Tidak senang di negeri Islam, enak di negeri kafir. Muji-muji negeri kafir saja. Ya, padahal dia lupa akidah mereka akidah yang rusak. Kemudian juga masih ada jihad dan niat. Jadi hijrah, hijrah hati. Atau hijrah dari kampung, kampung yang sudah rusak, dia khawatir nanti akan rusak kalau di sana hijrah cari kampung yang lain, bumi Allah luas. Terutama orang-orang yang taubat itu harus hijrah meninggalkan lingkungannya kepada lingkungan yang baru. Karena kalau orang sudah taubat tidak hijrah, nanti dia akan terkena pengaruh lagi. Hijrah dari kebatilan menuju yang hak, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, dan seterusnya hijrah. Setelah selesai penaklukan kota Mekah ini, beberapa tokoh-tokoh dari kobilah-kobilah Quraisy mereka itu khawatir. Terutama adalah kobilah Hawazin dan kobilah Taqif. Mereka mengatakan Muhammad sudah beresin. Muhammad sudah berhasil mengalahkan kaumnya. Maka sebentar lagi kita akan diserbu ini. Muhammad sudah berhasil menaklukkan Mekah. Sebentar lagi kita nunggu giliran yang kita akan dihabisi. Mumpung kita belum dihabisi, kita serang dulu aja Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Akhirnya mereka mengumpulkan pasukan semuanya diajak dan mereka berhasil mengumpulkan sekitar ya pokoknya besar sekali pasukan yang cukup banyak. Dipimpin mereka mengangkat seorang pemimpin namanya Malik bin Auf An-Nasri. Sudah banyak. Tujuannya mau menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kaum muslimin. Jumlah mereka yang banyak itu sekitar 2000. Lumayan, 2000 ya, cukup banyak. <clears throat> Tapi ternyata Allah menghendaki lain. Orang kafir ini berangkat sampai berada di sebuah tempat namanya Hunain perang Hunain ya. Jadi pembahasan kita malam ini adalah tentang perang Hunain. Perang Hunain ini adalah salah satu perang yang oleh Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Pokoknya semua kejadian dalam sirah yang ada di Quran itu berarti penting untuk dipelajari karena di sana banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Termasuk perang Hunain, ini Allah memasukkan di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat di antaranya di At-Taubah 25, 26. Perang Hunain. Sudah 2000 orang berada di Hunain. Dan mereka membuat tipu daya. Buat tipu daya, buat apa? Untuk mengecoh kaum muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa kaum kafir, Quraisy kafir telah kumpul dan mereka berada di Hunain, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk keluar ke Hunain menghadapi mereka Lalu keluarlah dari Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Syawal. Ya, tanggal 6 dari bulan Syawal. Berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-8 ya, tahun 8 Hijriah. Ya. Jadi setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi satu bulan setelah penaklukan kota Mekah. Dan ternyata Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan sahabat yang cukup banyak dan senjata yang cukup lengkap. Berhasil mengumpulkan 12.000 pasukan perang dengan senjata yang bisa dikatakan lengkap. 12.000, tadi musuh berapa? 2.000. Jadi muslimin sudah di atas angin. Dan selama ini dalam peperangan kan selalu selalu kalah. Dalam hal jumlah bilangan pasukan, senjata, peralatan kalah. Ini subhanallah menang. Tapi subhanallah juga nanti oleh Allah diberikan pelajaran. Nanti aja pelajarannya. Sudah berangkat, berangkat, berangkat, berangkat, berangkat. Di tengah perjalanan mereka melihat ada satu pohon sudrah atau sidroh ya, pohon bidara. Yang mana pohon bidara ini tempatnya orang-orang musyrik untuk meletakkan senjata. Digantungkan di sana untuk mencari barokah. Tabaruk dengan pohon ini. Pohon sidrah. Yang mana pohon ini diberi oleh mereka nama dengan Datu Anwat. Datu Anwat. Mereka gantungkan senjata, mereka cari barokah, mereka nyembelih hewan di situ, mereka iktikaf di situ. Iktikaf kalau istilah kita bersemedi ya. Atau apa itu? Duduk di kuburan biasanya itu cari barokah itu apa? Bersemedi namanya ya. Atau tirakat. Iya, tirakat namanya. Bersemedi. ini ya, yes, pokoknya gitulah. Di situ. lah ini sahabat ini banyak yang masih baru masuk Islam. Terutama yang masuk Islam baru Fathu Mekah, baru satu bulan sekitar masuk Islam. Atau bahkan mungkin kurang satu bulan. Begitu Rasulullah SAW dan para sahabat lewat, lalu melihat orang-orang sedang mencari berkah di sana, para sahabat yang masih baru masuk Islam ini masih cenderung kepada kesirikan, masih belum paham ajaran Islam. Mereka mengatakan ya Rasulullah, ij'al data anwat kama datu datu anwat ya Rasulullah. Tolong buatkan untuk kami pohon datu anwat seperti mereka punya pohon datu anwat. Ya Rasulullah mereka itu punya tempat untuk cari barokah, menggantungkan senjata dan yang lainnya. Kita mau mbok kan kayak gitu apa Rasulullah? Kita kepingin juga ada tempat untuk mencari berkah. Ini kata-kata kufur apa tidak ini? Kata-kata kufur. Tapi kita lihat Rasulullah SAW tidak langsung menfonis kafir. Sama sekali nggak fonis. Beliau hanya mengatakan Allahu Akbar inna hasunan laqad qultum kama qala qaumu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inna hasunan la tarkabunna sunana au sanana man kana qablakum Rasulullah kaget Allahu Akbar Sungguh kamu telah mengatakan dengan sebuah ucapan seperti yang pernah diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa bilang, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami tuhan lagi. Seperti orang kafir punya banyak tuhan. Hei eh, Musa, kalau Tuhannya Allah itu tidak cukup, tambah lagi Tuhannya. Orang kafir kan punya banyak Tuhan. Masa Tuhan kita cuma satu? Nabi Musa bilang, kamu adalah kaum yang bodoh. Qaumun tajhalun. Kemudian Rasulullah mengatakan ini adalah kebiasaan umat-umat terdahulu dan kamu akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Jadi mencari tempat untuk barokah kata Rasulullah ini sama dengan mencari Tuhan lain selain Allah. Di sini dalam hadis ini kita bisa banyak mengambil faedah yaitu bahwasanya barokah-barokah semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh minta barokah kepada pohon, kepada batu, kepada apapun. Barokah dari Allah. Al-barokah minallah. Mintanya kepada Allah. Bukan kepada pohon, bukan kepada batu, bukan kepada pantai selatan atau yang lainnya. Tidak ada. Allah. Allah dan Allah. Kemudian kita lihat di sini mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kufur. Tapi Rasulullah SAW tidak menfonis mereka kafir. Kenapa? Nah, ini penting ini. Jangan gampang-gampang ngafirkan orang. Karena ketika kita hendak menjatuhkan vonis kafir, itu harus ada tawaf furus syurut wantifaul mawani. Syaratnya itu lengkap dan tidak ada penghalang. Syaratnya lengkap tidak ada penghalang. Jadi jangan gampang-gampang kita menfonis kafir orang Islam maksudnya ya. Kadang kadang saya kurang nambahi kata-kata orang Islam. Saya khawatir nanti orang salah paham. Orang Kristen tidak boleh dikafirkan loh ya. Jangan orang Kristen ya kafir. Kristen kafir, Yahudi kafir, Nasrani kafir, Hindu kafir, Buddha kafir, Konghucu kafir, komunis kafir. Jangan ragu-ragu kalau itu. Ada orang Kristen tonjok hidungnya kafir. Jangan ragu-ragu, ya yuhal kafirun. Jangan ragu. Maksudnya jangan gampang-gampang menfonis orang Islam dengan fonis kafir. Ini kadang saya kurang nabai kata-kata orang Islam. Ya khawatir nanti orang salah paham. Tidak boleh mengkafirkan orang. Karena kalau kita tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu mengkafirkan orang kafir, kita kafir sendiri nanti. Kalau kita tidak mau mengkafirkan orang Kristen, kita ragu-ragu akan kafirnya orang Kristen, ya kita kafir sendiri. Berarti kita ragu tentang Islam kita. Itu saya sering saya kalau dengarkan, untungnya Pak faedahnya direkam itu itu. Saya kan dengar dari Bahaya ini kata-kata ini kurang tambahan kata-kata Islam. Jangan ragu-ragu mengkafir apa namanya? Jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Nah, ini kurang tambahnya. Jangan gampang-gampang mengkafirkan orang Islam. Maksudnya gitu. Kalau mengkafirkan orang kafir, jangan ragu-ragu mengkafirkan orang kafir. Non muslim itu kafir maksudnya. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu kita kafir sendiri nanti. Jadi jangan gampang-gampang mengkafirkan orang Islam. Iya. Karena banyak ada kelompok-kelompok itu yang hobinya mengkafirkan. Hobi lah, enak kafir. Ini kafir, gitu kafir. Mengikut pilkada kafir. Iya. Yang paling baru Jawa Barat. Sak Jawa Barat kafir semuanya. Eh, ya Allah, cek enaknya mengkafirkan orang. Ini kayak Tuhan ini. Rahmatnya Allah yang seluas langit dan bumi oleh dia dijadikan seakan-akan dimasukkan dalam kotak kecil ditaruh di kolongnya tempat tidurnya dia. Jangan gampang-gampang mengkafirkan orang Islam. Kafir ada syaratnya, syaratnya lengkap. Apa dia ngerti? Apa dia tidak bodoh? Apa dia tidak terpaksa? Apa dia waktu itu tidak lupa? Apa dia waktu itu tidak karena terlalu senang atau terlalu susah? Apa dia tidak pada sadar? Apakah dia, apakah dia, Apa terus apakah dia, apakah dia itu? Dan kita tidak pernah mendengar ya dari orang dari para ulama besar mengkafirkan orang Islam secara takyin fulan kafir tidak pernah kita dengar. Yang ada adalah fulan dolun mudil, fulan adalah sesat dan menyesatkan. ini kalau fonis kafir mana? Ulama mana? Ulama besar ya, bukan ulama kecil. Ulama yang benar-benar diakui ilmunya oleh dunia. Begitu. <clears throat> Jadi ini kata-kata kafir, tapi Rasulullah SAW tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti, masih baru masuk Islam. Masih banyak belum ngerti hukum Islam. Tidak ngerti. Cuma Rasulullah menegur. Itu tidak boleh kamu bilang gitu. Itu, itu bahaya. Itu kata-kata kufur. Diberitahu. Jadi ini penting. Seperti juga zaman Nabi itu. Ada seorang yang ketika itu Rasulullah menceritakan ya, Allahu afrahu bi 'abdihi. Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya. Jadi Allah itu senang kalau ada orang taubat. Masya Allah. Taubat, taubat, taubat. Lalu Rasulullah menggambarkan seperti apa senangnya Allah ketika menerima taubatnya orang. Seperti orang yang dalam perjalanan, dia naik kendaraan, dia bawa semua bekalnya lengkap di kendaraan itu. Di tengah perjalanan, dia singgah di bawah pohon rindang, istirahat sebentar. Ketika dia istirahat, ternyata kendaraannya binatangnya itu kuda atau ontanya pergi dengan semua muatannya, hilang. Sekarang dia seorang diri, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Seorang diri dia. Dia putus asa, sudah bakal mati sudah. Putus asa. Dia tidur lagi di bawah pohon sampai menunggu oh, datangnya kematian, putus asa. Di tengah keputusasaannya itu tiba-tiba kendaraannya dan muatannya yang lengkap datang lagi di depan matanya dia. Seneng tidak orang ini? Senengnya bukan main, luar biasa senengnya. Sangking-sangking, sampai sangking senengnya, sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min siddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Keliru gara-gara sangking senengnya. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Kata-kata kafir enggak ini? Kata-kata kafir ini masa Allah dibilang hambanya dia Tuhannya Allah. Kata-kata kufur. Tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia spontan, tidak sadar. Saking senengnya, tidak sadar. Jadi jangan gampang-gampang fonis kafir. Termasuk Rasulullah SAW juga cerita tentang seseorang yang dia itu saking takutnya sama Allah, saking takutnya dia wasiat pada anak-anaknya, hei anakku, nanti kalau aku mati kamu bakar ya. Kamu bakar, kemudian nanti abunya kamu bawa ke laut, kamu tabur-taburkan di laut. Abunya itu. Wasiat. Kemudian akhirnya oleh anaknya dilaksanakan wasiatnya. Setelah dia mati dibakar dan abunya itu ditaburkan di laut. Lalu setelah itu oleh Allah dibangkitkan dia, ditanya oleh Allah, Apa? Yang membuat kamu sampai wasiat kepada anakmu kayak gitu itu apa? Ini perbuatan kufur apa enggak ini? Perbuatan kufur. Khosyi itu kayak Ya Allah, yang membuat aku sampai seperti itu karena aku takut kepadamu ya Allah. Sangin takutnya itu loh sampai saya sampai gitu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Faqad ghafartu Aku ampuni dosamu semuanya. Diampuni oleh Allah. Jadi dia melakukan gitu itu karena sangin takutnya luar biasa sampai dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Saking takutnya. Jadi dia menganggap kalau sudah mati dibakar, abunya ditebarkan, sudah selesai, habis. Oleh Allah dibangkitkan. Tidak ngerti. Jadi jangan gampang-gampang mengkafirkan orang orang Islam. Sampai kata Islam ini perlu ini. Jadi sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mengkafirkan itu untuk bila naudzubillah, naudzubillah. Rahmatnya Allah itu luas, rahmatnya Allah itu luas. Pemimpin-pemimpin ya, yang pemimpin di negara yang tidak mengamalkan syariat Islam kafir. Dalilnya di surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Memang dari dulu orang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir dari dulu. Tapi sebabnya apa dulu? Sebabnya apa? Yang jadi masalah itu fonisnya itu loh. Menfonis orang fulan kafir. Itu yang jadi masalah itunya loh, fonisnya itu loh. Kalau orang tidak berhukum dengan Allah, oh, hukum Allah kafir dari dulu, mulai dari zaman Nabi Adam dulu. Ya, jadi masalah bukan itunya, fonisnya. Ketika menfonis orang bulan kafir. Karena banyak orang itu kepingin Islam, kepingin, cuman mungkin suasana belum mendukung, tidak mendukung. Wis contoh paling gampang, Raja Najasyi. Islam atau tidak dia? Islam, raja. Tapi di kerajaannya praktekkan Islam atau tidak? Tidak sama sekali. Bahkan dia Islamnya itu Islamnya disembunyikan. Saat kerajaan tidak ada yang tahu kalau dia Islam. Sebenarnya hatinya kepingin ngamalkan Islam. Cuman karena memang tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, Rasulullah SAW di Madinah mengumumkan, hari ini raja si meninggal dunia, tidak ada yang nyolati di negeri kafir, ayo kita sholati. Ini raja. Tidak bisa najasi kafir, tidak menerapkan hukum Islam. Nah, Anda ini hidup di mana? Yang paham realita kayak apa? Kecuali kalau orang memang sudah bisa memungkinkan mempraktekkan, kalau tidak mempraktekkan. Karena sekarang dunia ini global, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita bisa menguasai Malang saja, tak kuasai. Iya. Kita bikin negara Republik Malang. Zaman dulu bisa, sekarang tidak bisa. Sekarang dunia ini kecil kayak bola. Ada intervensi dari Amerika, dari ini, dari itu. Mungkin orang kepingin mengamalkan, tidak bisa. Ikuti Amerika karena nafsunya. Padahal hatinya senang dengan Islam. Dan dia masih mempraktekkan Islam, sholat, dohir. Iya, ini dosa, dolim, fasik. Tapi tidak sampai kepada kafir. Kalau dia memang meyakini hukum yang baik adalah hukum ini, hukum Islam tidak berlaku ini. Ya ini kafir. Dan itu pun jangan gampang-gampang ponis langsung, diberitahu dulu, ikomatul hujjah diterangkan. Mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia tidak paham. Seperti itu. Jadi menfonis orang kafir itu berat dan kita tidak pernah mendengar dari para ulama-ulama besar menfonis bulan kafir orang Islam. Nah, yang ada itu bulan keliru, bulan tersesat, bulan menyesatkan, gitu. Ya. Dan terus apa sih Pak faedahnya fonis-fonis itu? Fonis-fonis kafir kepada orang Islam secara tak takyin tonjok hidung bulan kafir. Ya berat sekali. Nah, Anda kalau memang Gitu ya, hijrah aja jangan di Indonesia. Indonesia diilokno terus kafir semuanya. Ini ini jihad jihad. Berangkatlah sana loh. Berangkatlah ke Irak sana loh, perang sana. tak apa-apa. Cerita jihad atau di sini. Teriak-teriak jihad apa faedahnya terus? Indonesia ini butuh orang-orang yang bisa memperbaiki keadaan negara, diperbaiki jiwanya, ininya semuanya. Indonesia tidak butuh perang sekarang. Kalau mau perang di sana, di mana? Di Israel sana itu kamu bunuh orang Yahudi itu dapat pahala. Jadi ini penting sekali. Jangan gampang-gampang menfonis orang kafir, orang Islam dengan fonis kafir seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahas sunan latarkabunna sanana au sunana mangkana qablakum. Itu adalah kebiasaan dan kamu akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kamu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan maksudnya adalah al-yahud wan nasoro. Jadi memang orang Islam ini ada kecenderungan untuk meniru Yahudi dan Nasrani, tasyabuh, kecenderungan untuk itu ada. Sekarang kiblat kiblatnya berbagai macam hal itu di negara mana? Negara kafir, negara kafir, negara sekuler. Memang kita ada kecenderungan ke sana. Model pakaian, kiblatnya di mana? di negara kafe di Paris, rumah mode di Paris sana Perancis, model rambut, model ini, model itu, kecenderungan. Bukan hanya bahkan sampai akidah pun masalah agama kecenderungan untuk niru Yahudi dan Nasrani dalam beragama pengkultusan dan macam-macam. Jadi ini faedah yang cukup penting tentang kita jangan gampang-gampang mengkafirkan orang Islam karena ketika kita hendak menjatuhkan vonis kepada seseorang fulan kafir ini butuh butuh dalil-dalil bukti-bukti yang sangat banyak. Ini perlu saya jelaskan. Karena virus-virus model gini ini sekarang menyebar. Penyakit itu nularnya gampang. Penyakit itu nularnya gampang, nularkan penyakit. Apalagi sekarang orang dalam keadaan susah, susah, minyak gas tidak ada. Iya. Gas juga sulit, minyak gasnya sudah tidak ada, gasnya sulit. Kemudian segala macam naik, orang susah. Nah orang susah biar ya dibakar itu gampang. Betul atau tidak? Ini cara-cara komunis. Oleh mereka dipakai. Oleh ajaran-ajaran takfir itu dipakai. Cara-cara komunis itu. Kesusahannya orang dipakai untuk benci. Pemerintah untuk berontak. Untuk ngacau. Na'udzubillah. Agama bukan gitu. Agama itu yang santun. Yang enak. Sampaikan. Beri orang ilmu. Beri orang pelajaran. Jadi bukan seperti itu. <clears throat> Kafir semuanya. Contohnya sekarang misalnya pemilihan umum, pilkada. Ya. Kalau menurut mereka langsung, tidak ada itu. Hukum-hukum Allah. Itu parlemen-parlemen itu kafir. Semuanya kafir yang ada di parlemen. Yang ikut milih anggota parlemen kafir. Ya, pemilu sistem kufur. Yang ikut pemilu berarti dia kafir. Pemerintah kafir. Yang kerja di pemerintah kafir. PNS semuanya kafir. Tentara kafir. Polisi kafir. Indonesia kafir semuanya. Nah ini kok lucu sih? Agama apa anda ini? Agama model apa? Agamanya siapa ini? Allahu Akbar. Dan pemikiran gini sekarang menyebar. Kalau orang bodoh-bodoh kena. Orang yang bodoh-bodoh tidak ngerti agama kena. Iya ya. Bawa dalil lagi. Ini milah Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim yang dulu atau Ibrahim yang sekarang? Ibrahim apa? Ibrahim siapa itu? Iya Ibrahim yang mana? Dalil-dalil itu jangan dipermainkan. Jangan main-main dengan Quran. Pahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soalnya, Jangan dipelintir Quran. Awur. Khawarij itu naudzubillah. Kaum Khawarij. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Khawarij, padahal ibadahnya mereka kuat. Salat malamnya, tahajudnya kuat, puasanya kuat, ngaji Qur'annya kuat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merukun minad din, kama yang merukusahmu minar ramiyah mereka keluar melesat dari agama. Seperti anak panah keluar dari busurnya. Kenapa? Karena mereka beragama bukan nyembah Allah. Yang disembah oleh mereka siapa? Nafsunya. Anda ibarat nyembah nafsu Anda. Islam maunya yang gue ini, Kalau tidak gini saya tidak mau. Berarti kamu tidak nyembah Allah, kamu nyembah nafsumu. Islam bukan keras-kerasan. Islam itu yang benar. Kalau Allah, kalau Rasulullah. Ngikuti ulama. Lah kalau masa dunia disalahkan yang benar dia tok lucu Anda ini. Ulama diakui, semuanya Anda tidak ngakui. Ya, ya, seperti itu. Nauzubillah ya, penyakit-penyakit nauzubillah. Ajaran-ajaran sesat. Allahu Akbar sudah. Kalau kumpul dengan mereka ya Allah, agama apa mereka ini? Dan namanya orang tersesat itulah namanya bid'ah, tidak merasa salah. Itu ajaran bid'ah, ajaran suka mengkafir-kafirkan orang Islam, ajaran khawarij itu bid'ah dan lebih disukai oleh iblis. Kenapa? Tidak merasa salah. Sehingga para salafus soleh mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Fa innal maksiyata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat orang merasa salah, tobat. Kalau bid'ah orang tidak merasa salah, tidak merasa salah sehingga tidak akan taubat. Justru menyalahkan orang-orang yang lain. Bahkan di Quran itu ada ayat yang sebagian ulama mengatakan ayat ini diantara ditujukan secara khusus kepada khawarij. Yaitu di beberapa ayat terakhir sebelum sebelum oh, di beberapa ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini orang yang paling rugi amalannya. Menyangka berbuat baik padahal mereka tersesat. Menyangka berbuat baik. Siapa? Di antaranya Khawarij. Khawarij ini kejam. Kejam kepada orang Islam. Menjatuhkan, menjatuhkan orang Islam. Bahkan na'udzubillah. Kalau kita baca sejarahnya Khawarij. Sejarah hitam kaum Khawarij. Jadi itu banyak yang kena. Terutama anak-anak yang tidak ngerti, tidak ngerti. Mahasiswa tidak ngerti-ngerti, pinter tapi tidak ngerti, tidak punya latar belakang agama, tidak pernah belajar agama dulu, baru belajar agama ketika mahasiswa kena dia, kena. Dalilnya ini loh dalilnya, dalilnya tapi keliru semua itu, keliru. Agama bukan hanya begitu, harus pakai ulama, ulama yang bisa dijadikan panutan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada ajaran-ajaran yang tersesat dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam dan sunnah. Dan kita diwafatkan dalam Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Iya. Terus berangkat pasukan ini. Jumlahnya 12 ribu ini berangkat jumlah yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak ini 12 ribu ngelawan 1000. Secara perhitungan menang. Tapi ada orang yang lupa yang memberi, yang menjadikan kita ini menang bukan karena jumlah kita banyak, bukan karena senjata kita lengkap. Yang memberikan kemenangan adalah Allah. Kam min fi'atin qalilatin Walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Yang penting kita mempunyai resep-resep menang, takwa kepada Allah, tinggalkan maksiat, menang. Jangan sombong. Wah ini ternyata sombong. Sebagian sahabat mengatakan lan nughlabal yauma min killah. Kita sekarang mayoritas kita di atas angin, kita ndak mungkin kalah. Kita ndak mungkin kalah. Dan oleh Allah diabadikan itu di dalam surat At-Taubah ayat nomor 25 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin ya jadi merasa banyak sombong Akhirnya oleh Allah justru malah dikalahkan, diberi pelajaran. Optimis boleh ya, optimis boleh. Bahkan perang itu harus optimis, yakin. Tapi sombong jangan. Ini ada unsur sombong. Maka dari saya selalu bilang kepada teman-teman yang merasa jumlahnya sudah banyak, jangan sombong. Sombong kalah. Kamu sombong kalah. Jangan sombong. Yang memberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sombong kalah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kurang senang dengan ucapan mereka ini. Tidak senang Rasulullah. Ada unsur sombong. Tapi walaupun demikian Rasulullah SAW itu optimis. Namanya Rasul harus optimis. Kalau tidak optimis tidak mungkin jadi Rasul. Optimis kan yakin. Ketika itu diberitahu ya Rasulullah SAW ini orang-orang kafir datang dengan membawa apa namanya harta yang banyak. Jadi orang kafir bawa harta yang banyak dibawa semuanya, laki, perempuan, anak-anak dibawa semuanya ikut. Harta dibawa. Ketika mendengar bahwa mereka membawa harta yang banyak ini, Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ghanimatul muslimin insya Allah. Oh ya. Kalau gitu, besok jadi milik kita itu insya Allah. Besok jadi milik kita. Jadi ghanimah, jadi harta rampasan perang. Optimis boleh, sombong tidak boleh. Sampai akhirnya pada tanggal pada malam 10 bulan Syawal tahun 8 Hijriah kaum muslimin sampai di daerah Hunain lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi memobilisasi pasukan pada waktu sahur pada waktu pertengahan malam sebelum menyerbu pasukan musuh dan beliau mengangkat beberapa sahabat untuk membawa bendera panji-panji di antaranya bendera muhajirin dibawa oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bendera Ansar terbagi dua, kaum Aus dan kaum Khazraj. Aus dibawa oleh Usaid bin Khudair dan Khazraj dibawa oleh Habab bin Al-Mundir. Ya, mandi-mandi. Sudah berangkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju besi lapis dua. Jadi kita lihat ya, jadi usaha maksimal. Usaha baru tawakal. Usaha ini syariat. Tawakal ini adalah hikmah, yakin. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah setelah itu pasukan kaum muslimin tidak tahu, ternyata orang kafir sudah nyusun kekuatan tersembunyi. susun ya, sembunyi untuk mengecoh dan mereka siap-siap untuk menghujani menghujankan anak panah. Ternyata benar, begitu kaum muslimin masuk di tempatnya musuh, sudah dihujani panah. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya panah itu seperti air hujan. Benar-benar seperti air hujan. Wah, panah dari sana ke sini. Tidak disangka-sangka ini di luar perhitungan. Dan ternyata hal ini membuat kaum muslimin tunggang langgang. Secara umum mereka kalah. Secara umum kalah. Jadi oleh Allah diberi pelajaran dulu. Ini loh, pelajaran orang sombong ya gini. Jangan sombong, naudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sombong dan orang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada sifat sombong sekecil apapun dalam dirinya. Sombong. Yang kita sombongkan itu apa sih? Kalau yang kita sombongkan ilmu kita. Kalau seandainya kita oleh Allah dibuat lupa, mau apa? Memori kita dirusak. Sedikit aja, lupa. Ada seorang dokter pinter, cerdas, memorinya dirubah sedikit, lupa semuanya. Yang kita sombongkan badan kita sehat. Sebentar lagi habis. Ada orang badannya besar, meding, tabrakan lemas. Jadi orang tidak bisa apa-apa. Yang kita sombongkan apa? Wajah, ganteng, cantik. Ya, sebentar lagi rusak. Eh, tua ya keriput, ya jelek. Subhanallah, sombong. Inilah sombongnya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sombong dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang tawaduk yang selalu rendah hati. Begitu melihat kekalahan kaum muslimin secara umum ini sebagian orang-orang musyrik senang, orang musyrik senang semuanya. Wah, Islam kalah, kita menang. Mereka banyak kalah, kita sedikit menang. Tapi Rasulullah SAW tetap optimis Kemudian akhirnya Rasulullah dengan penuh yakin, dengan penuh mantap maju ke depan sambil mengatakan anan nabiyyu la kadzib, ana Abdul Muttalib. Aku adalah nabi, aku tidak bohong. Aku adalah keturunannya Abdul Muttalib. Ya. Jadi ini istilahnya apa, apa namanya? Untuk shock terapi ya. Boleh. Untuk memotivasi Bukan menyombongkan diri pribadi, bukan. Tapi itu membuat teman-temannya itu semangat. Dan itu membuat orang kafir itu down. Itu tidak apa-apa. Dan memang dalam perang harus gitu. Yang dilarang itu menyombongkan dirinya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dan beliau memerintahkan kepada sahabat Al Abbas ibnu Abdul Muttalib paman beliau sendiri untuk manggil orang-orang karena Abbas ini suaranya lantang panggil teriak-teriak, dipanggil-panggil dan semuanya sahabat alhamdulillah langsung merespon lebih lebih datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, doa, doa, doa, doa mohon pertolongan Allah. Ini doa ini penting. Kalau kita lihat Rasulullah tidak pernah lepas daripada doa, terus doa. Jangan kita melupakan doa dan doa ini punya kekuatan. Jangan dikira doa tidak punya kekuatan, ada kekuatannya. Dan kita tidak bisa lepas dari Allah. Semuanya yang ngatur ini adalah Allah. Bukan saya, bukan anda, bukan siapapun. Allah, Allah, Allah. Yang menggerakkan hati itu Allah. Yang memberi kita adalah Allah. Yang tidak memberi kita adalah Allah. Jadi kalau kita diberi orang, yang kita lihat adalah Allah. Cuman kita tetap terima kasih karena dia salurannya. Kalau kita tidak diberi orang, jangan nyalakan dia. Yang tidak memberi kita adalah Subhanallah. Akhirnya setelah kumpul sekitar 100 sahabat, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka dan mereka pun maju dengan kekuatan yang dibantu oleh Allah. Bahkan Allah itu wa anzala junudan lam tarauha. Allah menurunkan tentara-tentara yang tidak mereka lihat, yaitu malaikat. Allah memberikan ketenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin sambil Rasulullah berangkat ngambil apa namanya pasir satu genggam dilemparkan kepada pihak musuh dan beliau mengatakan syahatil wujud buruklah muka-muka kalian dan pasir itu kena mereka semuanya sehingga mereka tidak bisa melihat matanya mereka lari tunggang-langgang dikejar oleh kaum muslimin sebagian dibunuh sebagian ditawan dan harta mereka yang banyak pindah kepada kaum muslimin oleh Allah diberikan kemenangan. Tapi sebelum menang diberi pelajaran dulu. Kemudian setelah Islam menang kayak gini, orang kafir kalah lagi, maka banyak di antara orang musyrik yang langsung masuk Islam. Subhanallah ya. Jadi memang biasanya itu orang, orang biasanya mau mengikuti suatu ajaran, itu biasanya lihat-lihat dulu prospeknya bagus apa enggak. Iya kan? Banyak orang gitu. Kalau mau mengikut suatu ajaran, lihat. Ini prospeknya bagus apa enggak ini? Kalau prospeknya bagus, saya mengikut ini. Kalau enggak, enggak. Nah, enggak benar ini. Tapi Alhamdulillah para sahabat dulu, walaupun pertamanya gara-gara itu, tapi akhirnya mereka Islamnya Islam yang benar. Jadi mereka mau masuk Islam, nunggu dulu. Nanti kalau Islam sudah menang, baru kami masuk Islam. Sehingga nunggu penaklukan kota Mekah, nunggu gini-gini dulu, prospek. Tidak apa-apa, silahkan. Tapi alhamdulillah para sahabat akhirnya imannya kuat, Islamnya Islam yang benar. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Inilah kisah singkat tentang perang Uhud. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini yang paling berharga bahwasanya yang memberikan kemenangan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menang, maka marilah kita mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doa dan kita usaha maksimal. Kemudian selanjutnya, pelajaran sirah ini sangat penting. Perlu kita menggalakkan di rumah kita dan juga di tempat-tempat lain kajian sirah. Para ulama mengatakan ada tiga jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam. Yang pertama-tama adalah makrifatullah, mengenal Allah. Kenal Allah, siapa Allah itu. Yang kedua adalah ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam, belajar Islam. Apa itu Islam? Yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Muhammad. Orang Islam itu harus kenal Nabi Muhammad. Alangkah malunya kita kalau ada orang tanya kepada kita, orang non muslim misalnya, siapa sih Muhammad itu? Muhammad itu ya Rasulullah. Iya siapa? Tolong ceritakan kepada saya sedikit tentang biografinya. Saya kepengen tahu biografinya Muhammad. Ya apa kalau kita tidak bisa cerita? Nabi Muhammad SAW belajar sirah penting sekali. Dan termasuk buku yang wajib dimiliki oleh orang Islam adalah buku sirah. Silahkan di toko-toko buku banyak, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau buku yang terkenal yang dipakai semenjak zaman dahulu kala ya, itu Nurul Yakin yang ditulis oleh Muhammad Pik. Itu bagus Nurul Yakin ada terjemahannya. Cetakan-cetakan biasa murah, terjangkau. Itu bagus Nurul Yakin. Bahkan di tempatnya Syekh Utsaimin sana dikasih Nurul Yakin, dibaca, diterangkan oleh beliau. Atau kalau kita mau yang lebih modern lagi, itu Ar-Rahiqul Makhtum Silakan beli kita Rohekul Maktum agak tebal, agak mahal mungkin, tidak apa-apa. Untuk keluarga semuanya. Dan terjemahan yang paling bagus Rohekul Maktum diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta. Itu penting dibaca di rumah. Enak. Ba'dal maghrib, ba'da subuh dibaca kepada anak-anak, kepada istri. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasul, cinta yang benar. Bagaimana mungkin kita akan cinta beliau kalau kita tidak kenal beliau? Cinta beliau, bagaimana beliau masa kecilnya, bagaimana masa mudanya, bagaimana masa dewasanya, bagaimana kesabarannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana ibadahnya, semuanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta Rasul wajib cinta kepada beliau lebih daripada semuanya, dari harta, dari anak, dari bapak, dari ibu, sampai-sampai dari diri kita sendiri Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, Anda lebih saya sukai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Saya lebih suka diri saya daripada Anda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, hatta akun ahabba ilaika min nafsik." Wahai Umar, cintamu belum benar. Kamu harus cinta kepadaku lebih daripada dirimu sendiri. Ketika ditegur gini, sahabat Umar langsung memberikan respon. Al-an ya Rasulullah, wallahi la anta habbu ilayya hatta min nafsi. Kalau gitu ya Rasulullah, sekarang Anda lebih saya sukai daripada diri saya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, Al-an ya Umar, sekarang ini cintamu baru cinta yang benar. Cinta Rasul, Masya Allah. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Kumpulnya di mana? Di surga. Para sahabat pernah khawatir kalau tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, almar'u yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai suatu kaum tapi nanti tidak bisa kumpul mereka. Maksudnya para sahabat, ya Rasulullah, kami cinta kepada Anda ya Rasulullah. Tapi nanti kalau masuk surga, Anda derajatnya di atas tinggi, kami di bawah, tidak bisa ketemu Anda nanti ya Rasulullah. Lalu beliau memberikan hiburan. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan kekasihnya. Siapa kekasih kita? Siapa idola kita? Kita akan kumpul dengan dia. Para sahabat mengatakan demi Allah, ini adalah hadis yang paling saya senangi sepanjang masa. Bagaimana tidak? Karena kami cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Uthman, cinta Ali. Dan insya Allah kami semua akan kumpul mereka di surga. Jadi sekarang tinggal kita, kekasih kita siapa? Idola kita siapa? Orang Islam tentu saja idolanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga untuk menumbuhkan cinta Rasul ini kita perlu banyak solawat. Solawat itu diantara faedahnya supaya kita ada keterkaitan batin antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterkaitan batin. Orang sering solawat nanti cinta Rasul, sering ada keterkaitan batin. Dan sholawat ini perintah langsung dari Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ucapkan salawat dan salam padanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Jadi sebelum Allah perintahkan kita, diberitahu dulu kita. Allah dan malaikat salawat. Kamu hendaklah salawat. Subhanallah, lain daripada yang lain. Salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pujian-pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian. Salawat malaikat ayat doa, doa dan permohonan barokah. Dan kita salawat kepada Rasulullah SAW yang untung itu kita. Bukan jangan nanti Rasulullah itu tidak selamat maka butuh didoakan. Oh tidak benar Rasulullah selamat. Kita tidak ada yang salawat Rasulullah tetap Rasulullah tidak kurang tidak lebih tidak kurang suatu apapun beliau. Walaupun kita tidak ada yang salawat. Jadi salawat ini yang untung kita, kita dapat mentalnya, dapat mendalanya. Man shalla alaiya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya sepuluh kali. Yang untung kita salawat ini. Salawat ini menambah pahala, meninggikan derajat, melebur dosa, meluruskan apa? meluluskan cita-cita, memudahkan yang sulit. Wow, fadilahnya salawat ini banyak. Salawat Salawat ya banyak tempatnya, terutama malam Jumat, hari Jumat. Dan salawat kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat akhiru minas salati Jum'at, yaumal jum'ah wa jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya aw kama Perbanyaklah salawat kepadaku pada malam Jumat atau hari Jumat. Karena salawatmu disampaikan kepadaku, disampaikan salawat kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita di Malang, di Indonesia, di Eropa, di mana sampai ke Madinah sana. Sampaikan ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kita disampaikan kepada Anda? Anda kan telah sudah menjadi tulang, menjadi tanah, hancur. Lalu beliau mengatakan, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula sadal, anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk makan jasadnya para nabi. Jadi ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu khusus membawa sholawat kita. Tolak sampaikan kepada Rasulullah. Saya ini sholawatnya pulan bin pulan. Sehingga para ulama mengatakan ma antum momen bin Andalus illa sawak. Kamu yang ada di Madinah dan yang ada di Andalusia sana. Dulu kan Islam sampai di Andalus ya, Spanyol. Sama dalam hal sholawat, sama-sama sampingnya. Jadi kamu yang ada di Madinah dan kamu yang ada di Indonesia sama sampingnya disampaikan. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan sholawat. Dan salawat yang paling baik adalah sebagaimana pernah ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih?" "Ya Rasulullah, bagaimana kami salawat kepada Anda?" Beliau mengatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim" dan seterusnya. Yang biasa kita baca dalam salat. Itu salawat paling afdal namanya salawat Ibrahimiyah. Masya Allah Apalagi nanti hari kiamat Rasulullah punya haut telaga umatnya nanti mampir di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga punya syafaat dan yang lain-lainnya. Iya. Mudah-mudahan kajian sirah ini bisa menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti ajaran beliau lahir batin dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan beragama seperti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit.